Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala الله Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-Imam ابن Ajurrum rahimahullahu taala تعالى باب المفعول به al-maf'ul bih Nam ini isim mansub yang pertama yang disebutkan oleh Ibnu Ajurrum yaitu al-maf'ulu bihi. Nah, kemudian beliau menyebutkan definisi dari al-maf'ul bih. قوله وهو الاسم المنصوب الذي يقع به fi'lu. Beliau mengatakan bahwasanya maf'ul bih adalah isim yang dinasab yang menjadi objek suatu perbuatan yang dikenai oleh suatu perbuatan. Qala syarih berkata syarah yakni annal maf'ul bihi huwa alladhi yaqa'u bihi fi'lul fa'il ya ini bahwasanya maf'ul bih adalah sesuatu yang dikenai perbuatan pelaku. Sesuatu yang dikenai perbuatan pelaku. Ya menjadi objek suatu perbuatan. Wa fi'lul fa'il al masdar as-sadir as-sadiru anhu. Dan fi'il perbuatan fa'il, perbuatan pelaku adalah masdar yang muncul dari pelaku tersebut Summa massala dzalik. Kemudian beliau menyebutkan contohnya. Fakal beliau mengatakan nahwu darabtu Zaida. Aku memukul Zaid. Warakibtul farasa dan aku menunggangi kuda. Ya Zaidan dan al-farasa ini disebut maf'ul bih. Di, nah, keduanya dinasob merupakan isim yang dinasob yang menjadi objek suatu perbuatan ya Zaid itu yang dikenai pukulan Al-Faros kuda itu yang ditunggangi yang dikenai perbuatan pelaku yang menungganginya qala fa Zaidan maf'ulun bi darabtu maka Zaidan maf'ul bih bagi fi'il darabtu qad waqa'a bihi al-fi'lu as-sadiru 'anil fa'ili dan Zaidan ini dikenai perbuatan yang muncul dari pelaku dari fa'il yakni Zaid wa huwa dharbu yakni perbuatan memukul dikenai perbuatan memukul yang muncul dari Zaid ad-dharb ini masdar ya masdar dari ya yadribu dharban nah dan masdarnya tersebut muncul dari pelaku yakni Zaid dari fa'il. Wa kadzalika raqibtul farasa. Demikian pula contoh raqibtul farasa aku menunggangi kuda. Fal faras maf'ulun bih. Maka al farasa maf'ul bih. Wa qad waqa'a bihi al fi'lu sadiru 'anil fa'il. Dan sungguh ya lafat al faras ya kuda ini dikenai perbuatan yang muncul dari fa'il wa huwa rukub yakni perbuatan menunggangi. Qala kemudian Ibnu Ajurum rahimahullahu taala mengatakan wa huwa kismani. Maf'ul bih ada dua macam, zahirun wa mubmarun. Ada maf'ul bih yang berbentuk zahir, isim zahir dan ada yang berbentuk isim dhamir. Fadh-dhahiru ma taqaddama dzikruh. Adapun maf'ul bih yang berbentuk isim zahir adalah yang telah lewat penyebutannya. Yakni minal musulil mutaqaddimah. Ini dari contoh-contoh yang telah lewat. Darabtu Zaidan. Zaidan ini maf'ul bih berbentuk isim zahir. Qala wal mudmaru qismani. Kemudian Ibnu Ajurur melanjutkan dan isim dhamir yang menjadi maf'ul bih ada dua macam, muttasil wa munfasil. Ada dhamir muttasil, ada dhamir munfasil. Fal muttasil 12. asyara. Adapun dhamir muttasil yang menjadi maf'ul bih ada 12. Nahwu qaulik, contohnya ucapanmu Barabani. نعم وضربنا يضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربها وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن قال فهذه اثنا عشر ضميرا كلها متصلة maka ini 12 ضمير semuanya متصلة wasumiyat muttasilah liittisaliha bil fi'li dan disebut dhamir muttasil dikarenakan dhamir-dhamir tersebut bersambung dengan fi'ilnya. Kita lihat pada contoh yang pertama dharabani ya mutakallim. Nah, dia nyambung dengan fi'il dharaba. Nah, hanya saja dia ditambahkan nun wiqayah dikarenakan fi'il tidak bisa langsung Naam bertemu dengan ya sehingga ditambahkan nun wiqayah dorobani demikian bila pada contoh dorobana na domirnya langsung bersambung dengan fi'il sehingga na disebut domir mutasil qala fa dorobani fi'lun madin maka contoh dorobani ini fi'il maldi wa maf'ul tersusun dari fi'il maldi dan juga maf'ul bih yani ya mutakallim ya mutakallimnya adalah maf'ul bih berbentuk dhamir muttasil wa huwa dhamirul mutakallimi wahdah dan ya mutakallim adalah dhamir mutakallim wahdah kata ganti ya orang pertama yang sendirian sang pembicara yang sendirian dharabani artinya apa dia memukulku dharabani dia telah memukulku ya mutakallim sebagai maf'ul bih ونافي ضربنا ضمير المتكلم ومعه غيره أو المعظم نفسه dan pada contoh yang kedua ini pada ضربنا ini ضمير متكلم ومعه غيره ضمير kata ganti orang pertama bersama orang lain biasa dimanakan kami au au awil muazzim nafsa atau sendirian yang mengagungkan dirinya biasa dipakai untuk Allah Subhanahu wa taala Ya, sehingga pada contoh dorobana kita manakan dia memukul kami. Ya, sebagai maf'ul bih. Muttasil. Dhamir muttasil. Wal kafu fi dharabaka dhamirul mukhatab al mudhakkar. Dan kaf pada contoh dharabaka ini dhamir kata ganti orang kedua yang diajak bicara mudzakkar laki-laki. Jadi manakan dia memukulmu. Ya, kaf ini dhamir muttasil. Wal kalam ala baqiha sahal. Dan pembahasan tentang dhamir-dhamir yang sisanya ini mudah. Fahadhil musulu kulluha mansubatun. Maka contoh-contoh ini semuanya dinasab. Ala annaha maf'ulat sebagai maf'ul bih. Sehingga dhamir dhamir muttasilnya itu dhamir muttasil nasab. Sebagai maf'ul bih illa annaha mabniyah hanya saja pada dhamir-dhamir tersebut hukumnya mabni. Ya, dhamir-dhamir tersebut hukumnya mabni. La yadhharu fiha i'rab, tidak nampak i'rab padanya. Dikarenakan dhamir semuanya mabni, semuanya mabni. Wa kadzalika sa'irud dhamair, demikian pula dhamir-dhamir yang lainnya. Semua dhamir itu mabni. Tidak nampak i'rabnya. Sehingga dalam dalam istilah ahli nahwu disebut fi mahalli nasbin. Sehingga pada contoh dharabani ya mutakallim itu maf'ul bih fi mahalli nasbin berada pada posisi nasab. Qala kemudian Ibnu najuru melanjutkan wal munfasil isna asyara. Adapun dhamir munfasil ada 12. Dhamir munfasil ada 12. Nahwu qaulik contohnya ucapanmu iya ya wa iyana wa iyyaka wa iyyaki wa iyyakuma wa iyyakum wa iyyakunna wa iyyahu wa iyyaha wa iyyahuma wa iyyahum wa iyyahunna قال الشارح يعني أن هذه الضمائر أيضا تكون تكون مفعولة ini dhamir-dhamir ini juga merupakan maf'ul bih bisa menjadi maf'ul bih wahiyya munfasilah dan dhamir-dhamir tersebut munfasil disebut dhamir munfasil ay ghairu muttasila bi syai yakni tidak bersambung dengan sesuatu apapun, tidak bersambung dengan fi'il. Terpisah. Sebagaimana nanti akan datang contohnya pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Iyyaka na'budu." Iyyaka na'budu. Iyyaka maf'ul bih. Maf'ul bih. Fi'ilnya na'budu. Wa kana haqquhu an ya'tiya biha fi hadhihi al muthuli mansubatan bil fi'l al-waqi'i biha. Dan seharusnya Ibnu Ajurum membawakan domir-domir ini membawakan domir-domir tersebut pada contoh-contoh ini dalam keadaan dinasob. Wa kana haqquhu an ya'tiya biha fi hadhihi al-muthli mansubatan bil fi'l al-waqi'i biha. Nah, seharusnya Ibnu Ajurrum membawakan domir-domir memfasil pada contoh-contoh ini dalam keadaan dinasob dengan fi'il. Nah, yang menjadikannya objek perbuatan. Wabayanuhu antakul untuk lebih menjelaskannya engkau katakan iya ya tak. ini seharusnya seharusnya menyebutkan disebutkan dengan bersama bersama dengan fiilnya sehingga lebih yang lebih tepat disebutkan dengan bersama dengan fiilnya seperti contoh iya ya tak. engkau memuliakan aku di sini dhamirnya didahulukan atas fiilnya. Ini diperbolehkan. Nah, untuk dhamir munfasil boleh dia mendahului fiilnya. Iya ya akrom ta engkau memuliakan aku. Iya ya ini sebagai maf'ul bih. Berada pada posisi nasab. Nah, sebagai maf'ul bih dalam bentuk dhamir munfasil. Disebut munfasil dikarenakan, dikarenakan dia terpisah dengan fiilnya. Wa iyana ra'aita Engkau mau melihat kami. Iyana dimanakan kami. Wa minhu qawluhu ta'ala termasuk firman Allah Subhanahu wa taala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkaulah kami beribadah ya Allah dan kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Fa iyyaka maf'ulun muqaddam ala nasibihi. Maka iyyaka ini sebagai maf'ul bih yang didahulukan atas fi'il yang menasobkannya. Na'budu nasta'in ini fi'il yang menasabkan iyyaka. Naam. Wa huwa dhamirun munfasil dan ia merupakan dhamir munfasil. Qala fa hadhihi adh-dhamairul madhkuratu fi hadzal babi kulluha muttasiluha wa munfasiluha mansubatun. Maka dhamir-dhamir yang tersebut dalam bab ini semuanya baik yang muttasil maupun yang munfasil itu dinasab. illa annaha mabniyatun hanya saja dia mabni la yadhharu fiha i'rab tidak nampak i'rab padanya dikarenakan dia mabni dikarenakan dia dhamir hukum dhamir itu mabni wa kadzalika sa'iru dhamair demikian pula dhamir-dhamir yang lain hukumnya mabni sehingga dikatakan dalam ketika mengirab fi mahalli nasbin berada pada posisi nasab bukan jangan kita katakan mansub di nasab tidak tapi fi mahalli nasbin berada pada posisi nasab Qala wa qad taqaddama anna ad-dhamaira وقد تقدم أن الضمائر أحد وستون ضميرا dan telah lewat bahwasanya dhamir ada 61 dhamir. Fadzakara minha fi babil mubtada wal khabar 12. Ibnu Ajurrum menyebutkan di antaranya dalam bab mubtada khabar sejumlah 12 dhamir. Wa fi babil fa'il 12 Dan Ibnu Ajurru menyebutkan dalam bab fa'il 12 domir. Wa dzakara fi hadzal bab 24 ishrin. Dan beliau menyebutkan dalam bab ini 24 domir. 12 domir muttasil, 12 domir munfasil. Ada 24 dalam bab maf'ul bih. Wa dzakara fi bab alamatil i'rab al-ya'a min taf'alina. Dan Ibnu Ajurru menyebutkan dalam bab tanda-tanda i'rab domir ya' ya muannasa mukhatabah ya dari fi'il taf'alina qala fa hadhihi sittatun wa arba'una dhamira maka ini ketika di total menjadi 49 dhamir nah 49 dhamir 12 tambah 12 24 24 tambah 24 48 ditambah lagi satu pada bab alam e, tanda-tanda i'rab menjadi 49 wal baqi minal ahadi was sittin isna ashara dan yang tersisa dari 61 adalah 12 dhamir wa hiya dhamairul khafdi sisanya adalah dhamar e, dhamir dhamir khafad dhamir dhamir yang berada pada posisi jer nahu contohnya mararta tabi mararta bi engkau melewati aku ya mutakallim di sini dimasuki oleh huruf jar sehingga dhamirnya berada pada posisi jar wabina engkau melewati kami na dimasuki oleh huruf jar ba wa marartu bika wabiki wabikuma wabikum wabikunna wabihi wabiha wabihima wabihim wabihinna ini domir 12 domir jer 12 domir jer wa inna ma lam yadhkur dhamair al-khafdi al-madhkurat al-madhkurah al-madhkurata istighna'an anha bidhamair an-nasb al-muttasilah hanya saja Ibnu Ajurum tidak menyebutkan dhamir-dhamir jar yang tersebut tadi dikarenakan beliau mencukupkan dengan menyebutkan dhamir-dhamir nasab yang mutasil, Dhamir-dhamir nasab yang mutasil yang telah lewat kita baca pada bab ini. Domir muttasil nasab yang menjadi maf'ul bih. Fa inna lafzaha wahid dikarenakan lafadznya sama antara domir muttasil nasab dan domir muttasil jer itu sama lafadznya. Tinggal lihat siakul kalam, konteks kalam. Ketika dimasuki huruf jar berarti dia domir jar. Domir mutasil jar.